Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang mad badal. Dan dia merupakan mad yang keempat dari mad Farai yang disebabkan karena hamzah. Mad badal apabila hamzah bertemu dengan mad. Sekali lagi, mad badal itu apabila hamzah bertemu dengan huruf mad baik itu alif atau waw atau ya. Cara membacanya dipanjangkan dengan dua harokat. Contoh, Rabbana innana amanna. Lafaz amanna ini adalah mad badal Begitu juga dengan habbaba ilaikumul imana. Lafaz al-imana ini juga mad badal. I mana hamzah bertemu dengan ya sukun. Kalau yang amanna hamzah bertemu dengan alif. Ini adalah mad badal. Contoh yang lain adalah seperti lafaz wa ma utiya wa ma utiya. Lafaz utiya ini adalah mad badal karena ada hamzah bertemu dengan waw yang sukun. Ada catatan perlu diingat perlu diketahui dan perlu diperhatikan. Dan ketika membaca harus dipraktekkan. yakni ketika kita membaca surat Al-Ahqaf ayat yang keempat di itu ni itu dibaca dengan mad badal jika memulainya dengan itu nih dari itu nih ya bukan itu nih tetapi itu nih sekali lagi itu nih dan itu disebut dengan mad badal ya perlu diketahui hal ini karena banyak di antara kita yang terkadang membaca dengan keliru. Sekali lagi di surat Al-Ahqaf ya di ayat yang keempat dibaca dengan ituni ya perhatikan قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ۖ ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين Ya, perhatikan ketika mengucapkan atau membaca itu nih dibaca dengan itu nih bukan nih. Tetapi kalau kita membaca wasol ya dari kalimat as-samawat kita baca fis samawati tuni fis samawati tuni bukan fis samawati tuni tapi fis samawati tuni. Tapi kalau kita memulai dari ituni hamzahnya diganti dengan ya. Ituni dan ini masuk dalam kategori mad badal. Wallahu a'lam biswab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.